Kajian kita malam ini adalah bertema dialog Islam Kristen. Kita yakin bahwa bukti kebenaran Islam, akidahnya, syariatnya, dan kemasyarakatannya tidak mungkin dibantah atau dikalahkan. <clears throat> Tetapi apabila mereka, kaum Kristen, khususnya Katolik, melontarkan kata dan melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Islam, maka apa salahnya kita jawab? Kata berjawab, gayung bersambut. Bahwa motif jawaban ini hanya untuk menjadi pegangan kaum muslimin. Kritikan dan kecaman terhadap agama Kristen sebenarnya tidak datang dari umat Islam. Datang dari mereka sendiri. Yang pertama, mereka mengatakan demikian orang Islam mengatakan bahwa Alkitab atau kitab Kristen itu tidak asli. Banyak diubah-ubah oleh tangan kotor. Tetapi orang Nasrani sendiri malah menuduh Al-Quran yang tidak asli. Karena A. Al-Quran tidak ditulis Nabi. Nabi buta huruf. E. Yang menulis orang kebanyakan bukan pilihan Allah. Itu mungkin ditambah, dikurangi, salah tulis, bukan firman ditulis sebagai firman. Toh Nabi tidak dapat mengoreksinya dengan alasan-alasan fundamental itu. Maka satu, Al-Quran bukan mukjizat Nabi seperti yang kita dengar selama ini. Dua, ternyata Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Bisanya ditafsir-tafsir saja. Tiga, apalagi Al-Quran yang ada sekarang jauh dari asli. Yang asli tentu ada pengesahan Nabi. A'udzubillah rajim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون سورة العنكبوت يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله برفرمن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا kritikan yang betul-betul secara pedas dan ilmiah itu datangnya bukan dari kaum muslimin. Yang mengeritik habis-habisan adalah orang-orang Kristen sendiri. Orang-orang barat sendiri. Sebab orang-orang sarjana yang menggembol titel kesarjanaan menjadi menjadikan mereka itu tidak betah lagi ngempet dan menyimpan keberantakan akidah agama Injil itu. Pertama, kita bisa membaca karangan Profesor Bolon Kedua Dr. Strauss dalam bukunya Leben Yesu tahun 1842 pagina 30 Profesor Bruno Bauer yang mengatakan Injil sekarang adalah saduran dari naskah filosof Greka Thomas Paine Donkman mengatakan bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen yang kedua itu mau menentang pendirinya yang pertama yaitu Isa. Nietzsche berkata tentang pemalsuan agama Kristen yang bertanggung jawab adalah Paulus. Friedrich dalam bukunya Der Wille zur Macht jilid ke-10 halaman 455 ia berkata, "Aku namakan agama Kristen ini adalah suatu laknat, kutukan besar." Agama Kristen mempunyai hubungan erat dengan Hinduisme. Kemudian sarjana-sarjana seperti Bruno Eridank, Profesor Rodolf Seidel, Dr. Hubes Khilidin, Tuan Schultz, K.E. Newman, dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwa agama Kristen tumbuh dari Hindu dan Buddhisme. Dan banyak lagi suara-suara ilmuwan barat yang senada bahkan lebih keras lagi daripada itu. Mahasiswa muslimin, sampai hari ini umat Islam mempunyai hanya satu naskah saja. Naskah itu tetap otentik, asli, dalam bahasa yang orisinil, tidak dirobah. Jadi alasan Anda mengatakan bahwa Quran tidak kena tidak asli, tidak kena sasarannya. Jadi satu-satunya kitab yang memelihara bahasa aslinya hanya Al-Quran saja. Al-Quran ini berjalan belasan, ya yakni belasan abad. Bukan baru kemarin Al-Quran turun, tidak dikenal orang. Al-Quran ini jalan di atas setiap tanggalan di dunia selama 1400 tahun. Itu Quran melintasi kepala orang profesor, kepala ahli-ahli hukum, kepala ahli-ahli kemasyarakatan, dan seluruh dunia dengan menantang lagi. Ayo bikin seperti aku kalau kamu bisa. Qul ini in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Antara satu miliar umat Islam di dunia, kira-kira 60 juta hafal. Bagaimana ini buku bisa ditipu, bisa disisipkan atau bisa dirusak? Kalau 60 juta hafalnya, saya ingin bertanya, Apakah orang-orang Katolik itu hafat Bible? Jangankan pengikutnya. Barangkali Paus Paulus sendiri tidak hafat Bible. Dan inilah perbedaan antara kitab suci yang memang dipelihara oleh Allah. Dihidup suburkan oleh Allah. Dengan kitab yang memang tidak dijanjikan untuk menjadi kitab selama-lamanya. Untuk menjadi kitab semua generasi di dunia sejak dia keluar sampai hari kiamat. Sebasyiral muslimin. Karena itu Al-Quran setelah diusahakan oleh orang-orang Yahudi memalsunya dengan akan membedol beberapa ayat Quran seperti yang dilakukan oleh Quran palsu yang pernah beredar di Surabaya di Indonesia dan sekarang ini hari-hari ini beredar di Malaysia cetakan Israel itu segera dan kontan diketahui tidak bisa berlaku lebih lama. Berapa minggu saja asal ada satu orang hafil membaca atau orang yang biasa membaca Quran membacanya nanti dia akan tahu surat ini bukan di tempatnya dan segera diumumkan ini palsu Al-Quran itu menurut anggapan ahli pengetahuan bukan saja mukjizat tetapi maha mukjizat dia menantang umat manusia untuk berbuat seperti dia dan umat manusia tidak bisa berbuat. Dia melintasi kurun demi kurun. Tidak bisa dikritik oleh orang. Tidak bisa dilemahkan dan dikatakan bahwa ini tidak pada tempatnya. Atau ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Ini mukjizat. Dan ada hal-hal lagi yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu. Bahwa Al-Quran itu mengandung hampir semua pucuk-pucuk ilmu pengetahuan. Arsitektur, ekonomi, filsafah. Kalau ketuhanannya sudah jangan tanya, paling konkretnya ketuhanan. Dia tidak cukup dengan mengatakan kul huwallahu ahad. Sehingga orang bisa keliru memegang itu saja dan dikatakan itu Tuhan Esa. Tidak cukup. Dia bilang As-Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Konkret. Yang lebih aneh 14 abad itu Quran dan bahasanya masih fresh, seger. Dapat dimengerti oleh kita semua yang mengerti bahasa Al-Quran. Seorang perempuan Yahudi di Amerika namanya Maryam Jamila. Nama asal namanya Margaret. Ganti Maryam. Dia belajar bahasa Arab. Leopold Weiss, seorang Yahudi dari Poland. Belajar bahasa Arab. Sesudah dia masuk Islam, dia mengerti itu Al-Quran. Dan malah dia tafsirkan itu Quran tafsiran yang paling indah. Dan tidak ada satu orang profesor yang tidak mengagumi ini. Kalau anak-anak Katolik sekarang pura-pura mengatakan itu buku tidak ada artinya itu buku, itu malah cuma ya sekedar eh, gelak ke hati kata orang Jawa. Tidak bukan satu debatan itu. Malah mereka akan di diece orang sebab mereka punya buku kayak gitu sudah melempari rumah orang ya. Kalau orang rumahnya dari kaca mestinya tidak melempari rumah orang. Dan yang heran kalau itu dikatakan mujizat, ya karena yang ummi yang tidak menulis, yang tidak bisa membaca itu membawa sebuah kitab yang semua ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Semua sejarah, semua kejadian yang akan dihadapi, semua hal-hal yang aneh sampai kepada perbintangan dan ilmu perbintangan yang ilmu pengetahuan sampai hari ini mundur belum berani menyalip Al-Quran sebab Al-Quran mengatakan ada bintang-bintang yang sudah dihuni oleh makhluk melata kita ini dianggap makhluk melata, dabah. Tapi umat manusia sekarang dengan bermacam-macam teleskop, dengan alat-alat, dengan satelit-satelit, dengan kendaraan bolak-balik dari ruang angkasa belum bisa memastikan bahwa di bintang-bintang itu sudah ada makhluk. Tapi Quran sudah mendahului. Quran mendahului umat manusia mengatakan bahwa binatang itu mempunyai bahasa seperti kamu. Yang membuat bahasanya adalah Allah. Quran sudah mengatakan semua itu mempunyai bahasa. Dan mereka juga bertasbih. Memuji, memuja Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini kitab yang berarti dalam sejarah. Dan itu menjadi pegangannya umat Islam. Sayang umat Islam tidak mempelajarinya. Sayang kita tidak atau segan sekali untuk membaca dan mengerti artinya secara jelimet dan dalam. Pertanyaan kedua, waktu Nabi hidup pernah di Isra Mi'rajkan. Tetapi setelah beliau mati, mengapa tidak di Mi'rajkan Dan menjadi mayit bangkai seperti adanya. Manusia berasal dari tanah. Hidup berkeliaran di sini lalu mati di sini. Kalau yang dimaksud rohnya yang diangkat itu sudah pasti. Itu tidak usah ditanyakan. Itu dalam Quran pun sudah disebut arwah arwahul mukminin di atas, apalagi arwahul anbiya wasyuhada. Tapi kalau manusia hidup di bumi dari tanah, lalu minta dikubur di langit, ini suatu lelucon, saudara-saudara. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikebumikan di Madinah, di bumi, tidak di langit? Allah memang sengaja. Kalau Allah mau menarik dia ke atas, mau dikubur di langit juga bisa. Tetapi apa lantas manusia punya bukti ini beliau dikebumikan di planet ini adalah untuk dikenal tempat seorang nabi besar wafat. Sebab hampir semua nabi tak ada tempat kuburannya yang otentik. Jadi selama 14 abad yang memandikan beliau, dikenal orangnya, yang mengkafan beliau, yang mengangkut jenazahnya, yang menanam beliau, itu terkenal semuanya. Satu-satunya nabi yang terkenal. Sebab ini orang memang istimewa. Sallallahu alaihi wasallam segala tindak tanduknya tercatat. Apalagi kitab sucinya. Kenapa tidak tercatat? Ini untuk kita. Sunnahnya saja tercatat. Yang betul-betul sunnah sahih. Itu tidak diragukan lagi. Seperti yang ada dalam Bukhari, Muslim, atau Mudi. Itu warisan beliau kepada kita. Pertanyaannya yang ketiga. Tu Nabi akan mati.